pernah ceritain Nabi Musa. Saat dunia itu termasuk saat ini tengah Amerika itu wonten miniatur kapal Nabi Musa. Bahwa miniatur kapal Sinten Nabi Musa itu gambar tolong atas meter. Itu semacam-macam lah dengan sekian versi yang ada di Taurat di Injil. Begitu juga bayangan kaum Sodom, semacam-macam. Intinya itu di dunia ini meskipun ada Amerika, ada PBB macam-macam, orang itu tidak bisa meninggalkan diskusi agama. Jadi sampai kiamat, iku wong tetap sing diperbandingkan Nabi Muhammad ambil Nabi Sinten Musa, ambil Nabi Isa. Karena tren dunia meskipun sekuler liberal, tetap figur utama itu para nabi. Mulane ngendikane Irsadus Sari, sing kita Bukhari. At-taktil akbahu min asyirki. Orang komunis itu lebih buruk ketimbang orang musyrik. Nanti rumah nawi fatwa aku. Orang musyrik atau orang Yahudi itu lebih baik ketimbang orang komunis. Mergo figur Nabi senajan toro untuk nyerempet salah. Piye-piye wong Yahudi itu figurnya sama. Orang Nasrani juga nopo sama. Sehingga kompetisi agama itu mungkin. Taruh saja misalnya Nabi yang Yahudi nganggep Nabi Musa itu hebat. Kita ya dari Nabi Musa hebat. Mulai ono sentimen adalah wong Yahudi darani Musa Abdul Imin Muhammad. Itu mulai mari jotos-jotosan paham ya. Tapi kan ada titik sama Musa hebat. Cuma mulai perkot dia wong Yahudi darani Musa hebat. Wong Islam darani Musa hebat. Mulai perkara wong. Wong Yahudi meyakini Musa Abdul dengan Muhammad. Musa itu lebih afdol dibanding Nabi Muhammad. Wong Islam darani Nabi Isa ibadah. Wong Nasrani darani ibadah. Artinya ada titik sama, cuma ibadat wong Nasrani kebablasan darani rontok anak pengiran. Paham ya? Wong Islam darani Nabi. Sehingga menurut penelitian sampai kiamat pun Islam bisa berkembang di Eropa. Teng Inggris ini Muslim gak apa? Teng Paris gak ada. Teng Belgia gak ada. Teng Amerika gak ada. Tapi Islam tertua niku sahabat itu moro Cina. Cina nganti saat ini Islam itu tidak signifikan. Padahal penyebaran Islam teng Cina zaman sinten sahabat. Mereka nopo Cina niku komo komunis. Angel adol Islam nih wong komunis. Ditawani Musa ya ora kenal. Tawani Nabi Muhammad ya ora kenal. Pangeran sing dunia niku ora kenal. Nak nawani wong Nasrani jek gampang. Corong Nasrani promosi ku agama paling kuat iku Islam. Wis kiai wis saleh ben bu swarga jek disolati jenazah, kurang marem ditahlili. Jek ditangisi kuatir suul Padahal Pada ono ini agama Nasrani. Sing paling fasik sudah tenang bersama Bapak di surga. Ora usah didongakno, ora usah ditahlili, langsung. Lho cara curang-curangan iki ya enak melok Kristen lho. Suargane jaminan melok bapak e. Wong Islam paling soleh nak mati jadi dungakno, jadi salat ngenyak di sana dungakno. Terus kiai lah oleh dungor. Mulane kula mau sok ben mati di salat rugen mesti ngenyak. Mereka nak nyolati terus Allahumma ingkana musinan fasid fiksan ihsani wa ingkana musian jawa kan ngenyak. Gusti ini nak saya jadi dengan sampai ke saya nak elek. Jadi dia dewi mamang begurunya gurune kapek ta elek. Kowe kurang ngajar. Bocah keriting elek dongan. Wes ngono cek di sebagian umat Islam percaya itu jadi tani sih kuatir pasuun. Modal wis kiai wis ulama. Wong Kristen paling kedua anggar mati sudah tenang bersama Bapak. Penak. Pol Bapak penak. Tapi masalah itu kan artinya tetap nyebut swarga, nyebut Allah. Meskipun mereka muni Allah, pokoknya nyebut. Artinya kalau titik diskusi, figur-figurnya itu sama. Bayangkan nak wong komun. Iki eling-eling. Mulane Islam sudah berkembang tengah Amerika. Kulo nu diceritani ulama-ulama. Riyen Syekh Kabani teng Yusuf. Niku di Pulau Soro di yang Amerika. Niku riyen tesih nyuwun ijazah Said Muhammad Muhammad bin Alawi teng Mekah. Cek kami. Saat ini ini niku ndamel toriko bandiah teng ini niku peribuan Gue ke wiridan coba teng Yusuf. Kira untuk-untuk kono wiridan toriko nopo bandiah gak kondang baru. Lha itu tiap Ramadan dibuka oleh Barack Obama. era Rabus mau sering diundang kalau Amerika kerusuhan bicara bukan debus be Obama. Gak keramat. Ini ya semua tentu pengiran Anderson. Uni Soviet runtuh saat kita di Uzbek macam-macam. Saat ini kita Inggris, dia orang Islam itu imigran. Saya ini sing klub Manchester City, uang nopo Islam. Dia orang sholat ya, mau pemain sholat ya. Saat ini tidak ada masjid. Bisa urukan muadzin nih kono paham. Saat ini Manchester City itu wonten masjid. Musim duit Sulaiman Afari. Tapi Islam gak bisa berkembang di Cina. Kalau gak ada konco dolan teng Cina nangis tenang. Padahal Islam di Cina itu tua sekali. Wonten mau provinsi King King, nopo-nopo niku wonten Muslim tapi minoritas. Karena komunis. Angel nerangno Islam tenggudi. wong komunis. Wong Allah gak wibawa. Pemenang terima nabi. Ah, melalui sing disebut alif lam mim hudibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di walafihim saya halifun fi biti nabo sinin billahi amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mukmin. kelingi ini Lane kanca-kanca sing juga ora politik dunia itu turun. Meskipun orang orang tenan tapi itu. Dados riyen zaman Nabi teng Mekah niku minoritas. Eling-eling Nabi teng Mekah nopo Minoritas. Kekuatan besar dunia itu Persia sama nopo Romawi. Romawi pun Kristen, Nasrani. Ya Kristen salah, orang Kristen bener, ya Kristen tenan, Kristen salah Nasrani. Persia itu Majusi. Majusi itu semacam komunis. Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau punya kitab samawi, jadi ku Al-Qur'anul Karim. Walhasil Nabi Muhammad dicap termasuk ahli kitab, orang yang percaya anani kitab sengkonopo langit. Rumah ini. Bareng Romawi Persi perang menang Persi menang Persia. Persia saat ini dari Iran. Barang menang Persia, tiang-tiang kafir jahiliyah ngeyak Muhammad. Ya Muhammad delok, balamu kalah. Jadi ada kan Nasrani itu, balamu kalah. Padahal Nabi Nasrani ya cocok, Bung Nasrani Trinitas Nabi tahu tauhid. Tapi istilahnya pas itu, delok mat balam kalah. Wah kanji Nabi susai ya, pol. Mergo Romawi kalah ben apa? Persia. Barang susah Nabi Muhammad didawi malaikat Jibril Sumben niku mak fibit isinin. Ya, jadi huli batir rum wong rom iku kalah. Fi napa huli batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim Walhasil dikandani pangeran nak sok ben Romawi ku menang fibit ini napa sinin. Kira-kira iku dia ya, tahunan. Lari yang totoan itu oleh. nanti kadang nanti saya santai-santai ono sing tombo SDSB, Mbak. Mriyen Abu Bakar ya nanti totoan. Mulane nak wong alim wis menengae nang totoan. Dismune haram tapi menengah. Wong kula niku kanca santri riyen mondok perkarane dene tombol SDSB menang terus diusir bapak. Bareng ya anak kiai, ya tapi baru kayak diusir terus mondok dene mergo duwe entek sing kono SDSB. Lah kula nate ditakoki ya rodok santri ya tau ngaji. Kerja ning Malaysia melarat terus tombok togel. Nah syaratnya neng kono nak tombok kudu ngaku non muslim. Malah <laughs> seru deh darurat tombok gantuk. Sing ditakokno kula kula gedune sitok. Sarate tuku judi ning Malaysia kudu ngaku non muslim niku kelompok murtad dereng. Lha saiki menangis mentakok aku ngono. Lha kowe pasti ku piye to? Ku pengen tobo iku sarate kudu ngaku. Non muslim. Hukumnya piye, Gus? Ya, aku kiai rasa ngukumin kok yang nanti pangeran kok nanti kue kowe mlebu rokok berarti ya kue non muslim. Itu wilayahnya pangeran, itu wilayah kuwi wilayah kok. Walhasil Abu Bakar itu totoan. Totoan beti yang kafir. Saya pastikan segamane totoane yang gebes saya ketonto. Bu satu sonto soalnya, kayak satu saya sing bulat satu sonto. Engko wong Romawi menang saat usia enam tahun. Abu Bakar matur kaji Nabi bareng dintain enam tahun wong Romawi orang menang. Abu Bakar kudune kan bayar untuk satu matur kaji Nabi. Ya Rasulullah sebut ini mun kulon tasih kebetulan menang. Kowe totoan pirang tahun 6 tahun. Keliru kowe. Zid fil ajal wa zid fil qimar. Wis totoan tingkatno ajale ditambah. Abu Bakar marani, wes gak situ satu suntok, totoan rong atau suntuk. Tapi udah enam tahun, orang tahun tak sangat. Pokoknya itu udah nol, Jadi kafir oke, okay. gak masalah, <laughs> itu udah nol. Nah, keliru nih Abu Bakar iku natekno bidon itu permanen nem padahal bidon itu angka antara tiga sampai sembilan Nah, mulanya orang wong kok sidik sidik muni sunah rasul keliru pangerane nih nih tebak-tebak. Anda muni 6 ayo kena tak muni yang muni fibiti sini kisaran bidon itu. Misalnya kayak sudah di Nabi model LSM, nggak jelas gusti ngendikan kok kisaran di kisaran dulu. <laughs> Tapi pangeran ngurung, pangeran seneng ya tebak-tebakan fibit ini kisaran, kisaran yo ya kisaran. Walhasil akhirnya Abu Bakar menang totoan, zaman itu totoan dereng haram. Betul ini terus digunakan orang roh. Kalau coba takut nopo terus terus no terus. Padahal akhirnya menang terus. Biasa coba takut. Mulane ulama sing alim-alim kados Basim Asari bahwa hasbu. Nak kon kancanan wong Nasrani ambek wong Yahudi ku luwih seneng timbang kancanan wong PKI. Mulane kira iso berharap ulama sing alim luwe ngepro Cina tinimbang Amerika itu ra iso. Mereka ndak tahu politik. Kowe ra iso mokso ulama dihitung-hitungan politik. Geopolitik sekarang Cina lebih kuat ekonominya ngene-ngene timbang Ora iso ulama itu perhitungane piye ahli kitab luwe lumayan tinimbang komunis. Saya delok cloning di Amerika itu dilarang oleh lembaga resmi. Apalagi kalau manusia, kondom didaur ulang dilarang. Tapi neng Cina kondom biasa didaur ulang. Mereka rano najis, rano Yesus, rano pangeran. Kalau sing diwedeni, bahkan tinja itu di Cina itu diolah jadi makanan, nggak ada beban, nggak ada agama. Wong Kristen di Yesus, Wong Nasrani di Nabi Musa. Lah wong komunis wedi sapa? Coba sekarang kondom diolah jadi aksesoris perempuan itu di Cina pada Amerika? Di Cina. Karena nggak ada agama. Mengenai dari Fatul Bari, kalau Quran mengkritik Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti tidak mengkritik komunis. Karena at taktil akbahu minasyirki, menghilangkan semua itu tetap lebih buruk ketimbang syirik. dia piye Kristen Kristen darani pangeran telu, kan tetap ono Allah. Kalau Cara mbok takoki, lah sopo antara ini telu? tetap muni Allah. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Yesus takut. ini sopo paling kodang. Kira-kira jawab iso. Allah. Lah nek wong komunis kalian nyebut apa-apa wis. Wis ra ditampa kan. Luwe angel kemarin orang wong komunis itu luwe. Lha iku sirine kenapa agama ora iso berkembang ning Cina padahal Islam lebih tua, tua sekali Islam ke Cina. Zaman sinten? Sahabat. Mulane kan Nabi susah Romawi saat. Terus wayo ma idhi yafrahul mukminun nak Romawi wis menang, no Persia. Iku wong mukmin iku seneng.